Selamat pagi, Pak Tony. Pagi. Ya, silahkan. Kalau memang ada undang-undang yang begitu ya udah berhentiin aja. Tapi ini masalah etika lah. Sebenarnya yuk kalau udah nggak cocok sama pemerintah pusat, ya udah mundur aja. Udah mundur yuk demo lah, mau bakar-bakar, mau jarak-jarak itu silahkan. Tapi kalau yuk masih dalam posisi kepala daerah, yuk mau ikut-ikutan demo, itu bukan kayak ikan ketusuk durian di iri itu lama-lama. Jadi di sini tuh tracknya begitu, nah, apa pilkada langsung, pilkada langsung begitu kalau saya jadi presiden juga wali kota gubernur pasti saya pilih orang saya semua yang bisa kerja sama ini direcokin aja dari partai lain ini lihat PD, PDIP kemarin bilang Januari oh naikkan bensin naikkan bahan bakar begitu udah mau ini dia bikin ribut malah mau bikin demo kan kacau itu makasih oke、okay. Pak Satrio saya pikir tuh suara rakyat ya mereka dibilang oleh rakyat setempat itu haknya pemimpin lah itu saya nggak mandang itu PDIP nggak mandang itu Golkar atau siapapun kalau wali kota sudah menyalahkan suara rakyat itu yang terbaik gitu loh dan jamawan pausi jangan seperti itu kalau mau katran namanya dirubah buat lagi sentralisasi jangan desentralisasi dia tidak bisa memasak begitu aja, karena lima puluh persen adalah pilihan rakyat sekitar dan lima persen dari pusat. Tidak bisa dia begitu aja, jadi kenapa dong kayak gitu? Semua mekanisme lah, rubah dulu aturan mainnya, baru dia bisa seperti itu gitu loh. Terima kasih Mbak. Oke, Pak Andi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, silahkan Mbak. Iya, selamat pagi, selamat para Pak Sasan. Saya pikir itu apa, eh, komentator yang pertama itu saya setuju sekali ya. Kalau emang udah nggak setuju, sebaiknya ya beranduk lah kalau memang nggak mau ikut di pemerintahan ini sekarang bisa kacau maksud saya bukan cuma BBM ya saya nggak nggak bukan pro kenaikan BBM tapi kalau nanti masalah UMK segala macam mereka ikut demo itu repot sekali ya saya pikir kalau emang mereka mau demo ya lepasin dulu jabatan lah baru demo gitu itu lebih lebih fair kalau nggak mereka ini bisa kacau sekali terima kasih oke、okay, pasti ya Halo? Jangan, Pak. Ya, kalau menurut saya ya itu juga kacau sekali di negara ini aneh benar gitu ya. Nggak ada di seluruh dunia itu mengalami segini, kalau daerah ikut demo gitu ya, atau bagaimana, atau partai lain dan sebagainya. Kalau cacat belanja itu milik semuanya, jadi eh, harus netral gitu ya. Jadi prinsip leadership itu juga nggak masuk akal. Apa ngelawan atasan di swasta, dia ngelawan atasan, dia atas, dia keluar gitu loh. Ini benar-benar aneh kalau kepala daerah ikut demo. Jadi、uh, eh, dalam prinsip、uh, eh, untuk membangun negara kalau terus presiden bilang A ah, atau benda yang lain bilang C itu kan aneh tidak masuk akal nggak ada di zaman Pak Harto jadi dari konsep apapun di negara dari konsep agama apapun sudah masuk akal bahwa ngawat atasan pasti dia harus dikeluarkan gitu jadi saya setuju kalau ada undang-undang lawan atasan itu kalau di wilayah daerah itu harus dikeluarkan mana mungkin uh, eh, leadership konsep eh, pembangunan dan sebagainya itu berjalan kalau tiap kali itu melawan melulu begitu Bu Sebah Oke、okay. Selamat pagi Pak Frank Silahkan Pak. Saya lihat kalau statement dari Mendagri seperti itu, saya rasa Mendagri aja yang dipecat karena Mendagri hanya dipilih langsung oleh Presiden dan itu gampang dipecat. Sedangkan kepala daerah dan lain-lain itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi saya rasa itu susah. Kalau dia melakukan pemecatan, berarti negara kita jangan jadi negara demokrasi, tapi berubah menjadi negara otoriter seperti dulu. Dan itu saya pikir salah kalau dia melakukan statement seperti itu. Kepala daerah juga punya hati nurani. Kalau dia melihat sesuatu, saya rasa mendagri, kepala daerah dan menteri-menteri punya hati nurani. Mereka tahu naikkan BBM itu salah. Karena pemerintah yang berkuasa sekarang ini itu harus bisa mengambil alih kekuasaan untuk menanggung penderitaan rakyat, bukan menyusahkan rakyat seperti hal ini. Karena kalau kita lihat sesuatu itu salah dan kita diam, itu sama aja kita melakukan kesalahan. Jadi bupati, kepala daerah yang ikut demo, mereka melihat kenaikan BBM itu salah, mereka ikut demo dan itulah yang benar. Tolong ada, tolong presiden supaya memperhatikan. Karena saat ini saya lihat presiden Indonesia itu bukan sebagai seorang presiden, tapi dia sebagai seorang raja. Seorang raja akhirnya seorang raja artinya apa? men mengendalikan sesuatu dengan kekuatan militer. Hal ini saya rasa seluruh rakyat Indonesia tidak setuju dengan kondisi ini. Saya prihatin. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Hadi. Ya, saya kira kenaikan BBM itu eh, bukan kebijakan semata-mata kebijakan presiden atau pemerintah, itu kan sudah keputusan presiden dan DPR. Jadi memang tidak ada pilihan yang barangkali lebih baik itu saya kira sudah dianalisa sangat matang. Jadi kita rakyat kalau eh, eh, pakai hati nangis siapapun nggak mau naik kan gitu, tapi kan mungkin tidak ada pilihan lain lagi dan tidak ada pemerintah dan DPR sudah keputusan itu harusnya apalagi yang duduk di dalam pemerintahan ikut keputusan yang sudah menjadi keputusan pemerintah dan DPR itu. Jadi jangan bikin kebijakan yang aneh-aneh jalan sendiri-sendiri, itu kacau negara kalau begitu. Itu bukan keputusan presiden atau keputusan pemerintah, tapi kan keputusan pertama dan sudah barangkali sudah dikaji. Semuanya demo begini kacau balau menurut saya. Siapa sih yang mau menyusahkan rakyat? Saya yakin nggak ada yang menyusahkan. Tapi pilihan itu yang, yang harus diambil barangkali begitu. Jadi kita sudah percaya pada pada pemerintahan entah siapapun namanya pemerintah siapapun yang kuasa itu harus harus apalagi sudah didiskusikan dengan DPR saya kira itu yang paling oke okay. Ya, terima kasih Pak Coki halo pagi silakan Pak ya ini perbedaan pendapat ya Bu ya -huh. Mhm. Eh, e, walaupun benar juga ada yang bapak yang yang sebelumnya itu bicara bahwa kepala daerah itu dipilih, dipilih oleh eh, masyarakat bukan ditunjuk oleh presiden. Tetapi kalau dia sudah komit untuk menjadi Eh, bagian dari pemerintah, namanya kepala daerah adalah bagian pemerintah, itu harus satu tim. Dan satu tim itu harus ada leader. Kalau mereka tidak mau dipimpin oleh leadernya, ya berarti dia harus keluar dari tim. Bukan begitu caranya dia, dia jadi jadi seperti pemberontak seperti itu nggak bisa kalau dia nggak cocok dengan leadernya dia harus keluar. Tapi kalau kita untuk memajukan satu negara ini ya harus teamwork, nggak bisa kerja sendiri sendiri seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Hmm, oke, okay. Pak Mulyadi, Pak Anton, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda? Uh, saya apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri tersebut eh, benar, cuman ketika kepala daerah tersebut atas nama pribadi, saya rasa eh, aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Tidak, bisa diterapkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Pak Paulus, selamat siang. Siang ya, Ibu. Ya, mestinya tahu diri lah Bu ya. Kalau tidak berjalan lagi dengan pimpinan pusat, Berarti kan cari masalah Bu Silakan mengundurkan diri Kalau enggak ya harus dilengsarkan dengan tidak hormat Bu Jadi pejabat berarti tidak ada lagi dengan ikatan dengan partai pengusung Bu Jadi pejabat itu milik negara Bukan pro partai tertentu Terima kasih Baik terima kasih Pak Paulus Pak Irfan silahkan komentar Anda Ya Monitor radio mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu Pak Supaya tidak feedback Ya. ya. Jadi kepala daerah dipilih oleh rakyat tuh memang sistem kita ya menyatakan begitu berat. Pak Irfan? Pak Irfan? Sepertinya terputus ya? Ya baik, Pak Joni selamat siang. Ya, ya. ya komentarnya Pak. Ya, menurut saya kalau uh, pejabat daerah kita sama dengan pemerintah apa jadinya gitu ya. Soalnya uh, daerah itu mewakili pemerintah gitu kalau tidak setuju ya mundurin diri gitu kalau menurut saya jadi kalau daerah kepentingan partai atau kelompok saya rasa agak aneh apalagi ada pejabat daerah gitu kepala daerah ikut demonstrasi buat saya itu hal yang sangat aneh gitu coba seandainya kita bayangkan seorang kapolri gitu dari partai tertentu kemudian tidak berpendapat dengan pemerintah dan memimpin demo apa jadinya gitu kan jadi kelihatannya agak aneh gitu menurut saya Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Pak Suhandan, selamat siang. Ya, ya silakan Pak. ya, kalau menurut saya, kalau sekolah besok yang seperti itu, ya, baik, ya, mundur aja lah. Atau dia lepas itu harus ikut itu Itu aja.